Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah Subhanahu wa taala biasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang ke-8 dari kitab Tauhid yaitu bab maja'a fir ruqa wa tamaim bab tentang ruqyah dan jimat bab tentang ruqyah dan jimat ini adalah bab yang masih terkait dengan penjelasan kesyirikan di dalam sebab Di antaranya adalah dalam masalah rukyah dan jimat-jimat Di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Hadis yang pertama penulis rahimahullah taala berkata fi sahih di dalam as-sahih maksudnya sahih Al-Bukhari dan Muslim An Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari Beliau adalah salah seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Khandaq berasal dari kaum Ansar dan wafat setelah tahun 60 Hijriah. Semoga Allah meridai beliau annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi Bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian perjalanan beliau maksudnya pernah menemani Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Farsala Rasulah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus seorang utusan. Mengutus seorang utusan disebutkan dalam riwayat yang lain. Utusan yang dimaksud adalah sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Utusan ini membawa berita dari Rasulullah SAW. Apa beritanya? Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin. Beritanya adalah sebuah perintah. Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh tertinggal di leher onta yang mereka gunakan di dalam perjalanan tersebut satu kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja kecuali harus dilepaskan. Harus dipotong atau harus dilepaskan. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama di dalam bab ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Hadis ini menunjukkan kepada kita larangan Rasulullah SAW mengenakan jimat. Apa saja yang kita kenal, yang dikenakan oleh manusia, apakah itu berupa kalung atau yang lainnya. Hanya saja di masa dahulu yang mereka kenakan adalah diantaranya dalam bentuk kalung. Dan biasanya mereka ambil dari bekas busur panah jadi talinya itu yang bekas dipakai busur panah, mereka kalungkan ke hewan tunggangan mereka atau hewan yang mereka gunakan dalam perjalanan. Jadi jimatnya untuk apa? Untuk kendaraannya. Ini menunjukkan kepada kita juga jimat itu ada macam-macam. Ada untuk hewan tunggangan, ada untuk kendaraan, ada untuk melariskan barang dagangan, ada pula untuk bisa kebal senjata tajam, untuk perlindungan dan lain sebagainya. Segala macam bentuk jimat tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu adalah kesyirikan. Karena itu termasuk kategori kesyirikan. Sebagaimana kita sebutkan di dalam sebagian hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di antaranya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita jelaskan kesyirikan. Di sini bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila seseorang meyakini jimat itu yang melindungi dia atau memberi manfaat dengan sendirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik kecil kalau dia meyakini jimat itu hanya sebab Allah yang melindunginya dari mara bahaya. Dia yakin jimat itu hanya sebab, maka itu masih termasuk kategori syirik walaupun syirik kecil. Sekali lagi jemaah sekalian kita ingatkan kembali syirik kecil itu bukan maksudnya dosa kecil. Itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Tapi kenapa masih dikatakan syirik kecil? Padahal dia meyakini jimat itu hanya sebab. Dia yakin Allah yang melindunginya dari bahaya. Ini sudah kita bahas kemarin. Karena yang boleh menentukan sesuatu itu sebagai sebab hanya Allah. Hanya Allah yang berhak dan hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu adalah sebab yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Apakah dalam bentuk menyembuhkan atau melindungi dari mara bahaya atau melindungi serta menghilangkan berbagai macam mara bahaya yang sudah terjadi. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Dan sudah kita jelaskan kemarin, cara mengetahuinya ada dua. Apakah dengan jalan syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, atau melalui percobaan yang ilmiah, yang masuk akal. Jadi, bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Tidak boleh kita sepelekan, ini perkara yang berbahaya. Namun sangat disayangkan, masih banyak orang yang mengaku muslim, tapi percaya kepada jimat-jimat tersebut. Iya. Demikian pula kesyirikannya dari sisi bergantung hatinya kepada jimat tersebut. Jadi syiriknya ada dua macam, syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah ketika dia meyakini selain Allah bisa melindungi dia dari mara bahaya atau menentukan sebab untuk melindungi dia dari mara bahaya. Itu syirik dalam rububiyah. Sepatutnya kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang bisa melindungi kita, yang bisa memberi manfaat kepada kita dan bisa menghilangkan mudarat dari kita serta yang yang maha mampu untuk menentukan sebab sebab yang bisa menghilangkan bahaya dari kita. Ini keyakinan dalam rububiyah, dalam perbuatan Allah. Kemudian syirik yang berikutnya dalam uluhiyah, yaitu dalam tawakal, ibadah hati. Tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan. Allah telah memberikan jaminan kepada kita kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dengan dua hal, takwa dan tawakal. Makanya jemaah sekalian, nggak usah galau, ya, tidak usah terlalu gelisah ketika kita menghadapi beratnya musibah dalam hidup kita. Tatkala kita menghadapi cobaan-cobaan, sama saja cobaan dari hawa nafsu kita atau cobaan dari orang lain, apakah dari keluarga kita atau dari masyarakat kita atau dari pemerintah kita. Enggak usah terlalu khawatir. Sebab Allah telah memberikan jaminan solusi bagi kita. Kalau kita mengambil solusi itu, kita dapat jaminannya, yaitu takwa dan tawakal. Takwa dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may ia min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan itu jemaah sekalian bermakna sebaliknya. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan mudahkan urusannya. Melainkan Allah akan mempersulit, mempersulit dia karena itu sebagai hukuman baginya tatkala dia tidak bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Solusi segala problema. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Allah sudah berikan solusi. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Hati kita bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla Jangan pernah sekalipun bergantung kepada kemampuan diri kita. Bergantung kepada obat-obatan kita. Bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Bergantung kepada koneksi-koneksi kita. Bergantung kepada bos kita. Keluarga kita. Jangan pernah demikian jemaah sekalian tapi bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang melakukannya, pasti Allah berikan pertolongan sebagaimana janji Allah wa may yattaqil wa Allah fahuwa hasbuh barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongnya jadi ini ibadah bergantung kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung oleh karena itu orang yang bergantung kepada makhluk bergantung kepada benda-benda termasuk kategori kesyirikan insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang membahas tentang tawakal baik Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang ketua, direktur dan sebagainya. Yang di bawah kita ada orang-orang yang kita pimpin. Maka jemaah sekalian, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita bagi seorang pemimpin dua hal penting yang harus dia miliki. Yang pertama, hendaklah dia senantiasa mengawasi dan mengikuti perkembangan masyarakatnya yang dia pimpin. Bagaimana kondisi mereka? Apa yang harus dia awasi? Secara garis besar adalah dua hal. Urusan akhirat mereka, urusan agama mereka, dan urusan dunia mereka. Dan tentu yang lebih penting adalah urusan akhirat. Urusan agama mereka. Ini yang paling penting. Sebelum urusan dunia, urusan perut, urusan makan, urusan kesehatan. Sebelum urusan-urusan itu, urusan agama dulu yang lebih penting. Bagaimana akidah masyarakat, bagaimana ibadah mereka, itu kewajiban pemimpin untuk memperhatikan, mengikuti perkembangan masyarakatnya, Kemudian kewajibannya yang kedua adalah memberikan bimbingan atau memberikan bantuan. Kalau ternyata mereka memiliki kekurangan dalam masalah duniawi, maka itu termasuk tanggung jawab pemimpin. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kuda yang kelaparan, kuda yang kelaparan, beliau takut. Jangan-jangan nanti Allah jadikan itu sebagai tanggung jawabnya. Apalagi manusia. Ya. Umar radhiyallahu anhu pernah memikul sendiri sekarung makanan atau bahan makanan untuk dibawa kepada masyarakatnya yang fakir. Itu setelah beliau melakukan pengawasan. Beliau biasa menyamar di waktu malam. Melihat siapa yang butuh bantuan. Kalau beliau temukan ada yang butuh bantuan, beliau pulang ke Baitul Mal, beliau pikul sendiri ada ketika itu para sahabat yang mau membantu. Apa jawab Umar? Apakah kamu sanggup memikul dosaku nanti di hari kiamat? Umar gak mau dibantu, dia pikul sendiri. Itu dalam masalah duniawi. Dan yang lebih penting jemaah sekalian dalam masalah akhirat. Juga masih dari Umar radhiyallahu anhu. Ini contoh pemimpin besar. Setelah Abu Bakar dan setelah Rasulullah SAW. Begitu betapa beliau sangat memperhatikan urusan agama rakyatnya. Sampai-sampai beliau memerintahkan untuk menebang sebuah pohon, pohon bersejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang pohon itu, Lepada radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin tatkala mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun man bai'a tahta الشجرة, Tidak seorang pun akan masuk neraka yang ikut berbaiat di bawah pohon itu. Pohon itu di masa pemerintahan Umar ditebang oleh beliau. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau mendengarkan sudah mulai ada orang yang datang berkunjung ke sana dan itu biasa kebiasaan masyarakat. Kalau ada tempat-tempat yang dianggap keramat atau dianggap bersejarah, mereka ingin lihat. Dan ternyata jemaah sekalian, untuk apa mereka ke sana? Untuk sholat. Bukan sekedar mencari hiburan, apalagi untuk maksiat. Untuk sholat. Karena itulah Umar jadi takut. Nanti lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Itu yang beliau khawatirkan. Maka beliau tebak, nggak peduli itu situs bersejarah, nggak peduli. Kalau itu membahayakan akidah kaum muslimin harus dimusnahkan. Itu yang dilakukan seorang pemimpin. Itu yang pertama yang Allah akan minta pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Tapi sekarang orang yang berlomba-lomba merebut kepemimpinan, dia nggak tahu kewajibannya. Dia nggak sadar beratnya tanggung jawab dia kelak di hari kiamat. Dan kita harus ingatkan baik yang sudah jadi pemimpin maupun yang ingin jadi pemimpin. Rasulullah SAW telah mengingatkan innakum satahrisuna 'alal imama wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Kalian akan berlomba-lomba, bersemangat, rakus terhadap kepemimpinan padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Pertama beliau tahu masih ada yang hewannya Bayangkan saja sahabat sebanyak itu dalam perjalanan, Nabi masih memperhatikan hewan tunggangan mereka satu persatu. Ternyata beliau dapati masih ada yang hewannya pakai jimat. Dan itu jemaah sekalian terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dan beliau masih hidup. Guru besar masih hidup. Seorang Nabi masih hidup. Tapi syirik masih terjadi. Apalagi di masa kita ini. Harus kita lebih waspada. Beliau tahu, beliau perhatikan, beliau awasi dan beliau dapatkan ternyata ada sahabat yang hewannya masih pakai jimat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Zaid bin Harithah untuk mengumumkan kepada orang-orang yang ikut dalam safar tersebut agar segera memotong jimat tersebut atau mengeluarkannya. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Ini tugas utama seorang pemimpin. Mendidik agama yang benar, menjaga akidah mereka, akidah masyarakat. Dan mengutus orang-orang yang memberi pengajaran. Karena nggak mungkin dia sendiri yang bisa mengajari. Dan kemarin kita sudah bahas hadis tentang pengutusan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Dan juga seringkali Rasulullah SAW mengutus dalam bentuk tulisan atau surat. Beliau utus seorang sahabatnya untuk membawa surat biar dibaca langsung oleh para pemimpin negeri-negeri lain seperti negeri Romawi, Persia, Mesir, itu semuanya dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Ya, Jadi inilah jemaah sekalian teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas sebagai seorang pemimpin dan setiap kita adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk keluarga kita. Setiap kita adalah pemimpin, inilah tanggung jawab kita yang terbesar sebagai seorang pemimpin. Baik. Sebagaimana hadis ini juga terkandung pelajaran bagi kita wajib mengingkari kemungkaran. Baik mengingkari dengan tangan dengan lisan kalau memiliki kemampuan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW beliau tidak tidak membiarkan ada kemungkaran itu sudah sifat Rasulullah SAW kalau mungkar pasti ditegur ini sifat Nabi Muhammad SAW ya siapa yang diam saja tapi hatinya masih benci itu mending masih ada iman walaupun selama-lamanya iman tapi kalau diam saja dan juga tidak benci, tidak mengingkari dalam hati, maka berarti sudah tidak ada iman atau sangat-sangat kurang imannya, dikhawatirkan imannya segera lepas. Iya. Jadi inilah sikap seorang mukmin apabila melihat kemungkaran. Kemudian jemaah sekalian juga pelajaran yang bisa kita petik dalam diri setiap hamba hendaklah ada ada perhatian yang besar untuk menjaga akidah, menjaga keimanan dan keyakinan yang benar. Jangan sampai terkotori oleh perbuatan syirik. Ini harus punya perhatian yang besar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Insya Allah Insyaallah taala nanti juga akan datang bab-bab yang menunjukkan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga akidah masyarakat beliau. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai beliau ia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun Sesungguhnya rukyah-rukyah, jimat-jimat dan pelet itu adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jemaah sekalian, hadis ini ada kisahnya. Hadis ini ada kisahnya. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan dari Zainab, salah seorang istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, Inna Abdullah ra'a fi unuki khaitan. Sesungguhnya suamiku Abdullah melihat di leherku ada sebuah kalung. Fakal mahada. Lalu dia berkata, apa ini? Kuntu, aku pun berkata, khaitun ruqya fihi. Ini adalah benang yang sudah diruqyah. Qala kata Zainab, fa akhadahu thumma qata'ahu. Lalu Ibnu Mas'ud mengambil benang tersebut lalu diputus-putusin sama beliau. Iya. Ini tugas suami kepada istri. Iya, mendidik istri, merubah kemungkaran yang dilakukan istri dengan tangan karena dia punya kekuatan. Kalau istri orang nggak mungkin dia bisa lakukan. Iya. Ini istrinya sendiri. Langsung diambil, dipotong-potong sama Ibnu Mas'ud dan dibuang. Sumaqol, kemudian beliau berkata, antum alu Abdullah la abniya an syirk. Kalian keluarga Abdullah nggak butuh dengan syirik ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau sampaikan hadis ini. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jimat-jimat dan pelet itu adalah syirik. Jemaah sekalian, perhatikanlah Bagaimana pentingnya ilmu dalam pendidikan keluarga. Ibnu Mas'ud dia sudah belajar ilmunya ini. Kata beliau, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ini adalah syirik. Maka itulah yang beliau ajarkan kepada umat, kepada keluarga beliau terutama. Ini jemaah sekalian tugas kita belajar dan mendidik paling tidak keluarga kita sendiri. Lindungi mereka dari kesyirikan. Fakultu, maka ini masih ada lanjutannya. Zainab pun berkata, "Laqad kana aini takdhib." Zainab Zainab seakan protes. Kenapa enggak boleh? Ya. Dia dia ingin mengatakan ini terbukti manjur. Kenapa terlarang? Iya. Dan apa solusinya? Sebab ini manjur. Dia katakan, "Laqad kanat aini takdhib." Sungguh mataku suka sakit. Mataku suka sakit. Wa kuntu akhtalifu ila fulanil Yahudi. Dan aku datang kepada seorang Yahudi. Karena dia tukang rukyah. Ya, dalam artian dia adalah dukun. Ini maksudnya dia cerita dulu di masa jahiliyah dia melakukan itu. Fa idza raqa sakanat. Ketika dia merukyah aku, maka aku pun sembuh penyakit mataku. Jadi jemaah sekalian, sembuh. Ini menunjukkan kepada kita pengobatan yang haram bahkan syirik mungkin saja sembuh. Tapi kita lihat di sini ada permainan setan. Dan lihat bagaimana sahabat yang berilmu tidak tertipu dengan permainan setan. Faqala Abdullah berkata Abdullah bin Mas'ud, "Innama dzalika amalu syaitan." Itu adalah perbuatan setan. Iya. Karena yang khusuha biyadih setan itu dialah yang menusuk matamu. Dia yang membuat sakit. Dia yang mempermainkan matamu. Faida rokaha kaffa anha. Kalau si Yahudi itu sudah bacakan mantra-mantranya kepadamu, setan itu dia lepaskan. Iya. Jadi ini sudah kerjasama setan dengan si dukun tersebut. Iya. Ini jemaah sekalian. Orang yang berilmu dia nggak tertipu. Walaupun terlihat, Masya Allah, berhasil. Makanya jemaah sekalian ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Harus jadi prinsip kita, bukan hasil yang kita tuju. Yang paling utama adalah bagaimana caranya. Walaupun berhasil, tapi caranya salah, maka tetap salah. Ini prinsip syariat. Walaupun berhasil, tapi caranya salah, tetap salah. Ada orang berdakwah dengan cara maksiat. Contohnya dengan apa? Dengan lagu-lagu, dengan musik-musik. Tapi ternyata berhasil. Ada orang yang dapat hidayah. Tetap salah. Itu syariat. Walaupun berhasil, tapi caranya salah, tetap salah. Nggak boleh. Tujuan yang baik tidak boleh membenarkan segala cara. Iya. Jadi demikian. Cara yang salah bisa saja membuat seseorang itu meraih apa yang dia cita-citakan atau menyembuhkan satu penyakit, tapi tetap saja salah. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud memberikan solusi. Ini sifat para sahabat dan sifat seorang dai. Kalau melarang sesuatu, ada solusi yang dia berikan. Ibnu Mas'ud berkata, "Innama yakfik antakuli Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya sudah cukup kamu membaca seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sendiri, nggak perlu kamu datang kepada orang lain. Perhatikanlah jemaah sekalian, bagaimana ilmu membimbing jalan beliau, membimbing akidah yang benar. Dengan ilmu yang beliau ketahui, beliau pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu ini ada masalah, solusinya seperti apa? Apa bacaannya? Adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah penyakit ini wahai Robnya manusia. Wasfi anta syafi dan sembuhkanlah sesungguhnya engkau yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifa'an la yughadiru saqama kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini solusinya, nggak perlu ke dukun, baca sendiri, nggak perlu minta orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, cukup ah, kamu baca ini seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW Jadi jemaah sekalian, dalam syariat selalu ada solusinya dan solusi itu yang lebih baik bagi kita. Iya. Jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan menyebutkan pembahasan berikutnya dalam bab ini beberapa hal terkait dengan rukyah dan bagaimana syarat-syaratnya serta bagaimana tata caranya. Namun karena waktu kita sudah hampir habis, Insya Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena pembahasannya cukup panjang tentang syarat-syarat rukyah dan bagaimana tata caranya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana orang yang sakit dan dia bergantung kepada obat. Ya, artinya harus selalu minum obatnya. Baik. Jamaah sekalian, minum obat selama obat itu bisa dibuktikan dengan dua cara seperti sudah kita jelaskan apakah melalui dalil syar'i atau pembuktian secara ilmiah terbukti itu adalah obat yang Allah ciptakan bisa menyembuhkan atau paling tidak mengurangi penyakit ya ya seperti obat para dokter pada umumnya kan sudah diteliti dan terbukti bisa mengurangi atau menyembuhkan namun harus kita yakini Allah yang menyembuhkan obat itu hanyalah sebab. Jadi tidak masalah. Tidak masalah dia minum obat dengan keyakinan obat itu hanyalah sebab Allah yang menciptakan sebab itu dan Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu, hatinya tidak boleh bergantung kepada obat, tidak pula boleh bergantung kepada dokter, namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu hal yang mubah Bahkan bisa jadi wajib minum obat. Kalau dia nggak minum, sakitnya tambah parah, maka menjadi wajib. Iya. Walaupun pada asalnya mubah, namun bisa menjadi wajib. Iya. Demikian wallahu a'lam. Silakan. Baik. Pertama jimat itu ada dua macam. Macam yang pertama disepakati para ulama, baik ulama salaf maupun ulama di masa kita ini. Maksudnya ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sepakat jimat yang bukan dari Al-Quran itu hukumnya haram dan syirik. Nah, yang ulama berbeda pendapat apabila jimat itu dari Al-Quran. Dan Syekh di sini sudah menerangkan bahwa beliau memberi isyarat pendapat yang benar jimat dari Al-Quran pun terlarang. Paling tidak karena lima alasan. Karena lima alasan. Jimat dari Al-Quran pun juga terlarang. Alasan yang pertama adalah karena keumuman dalil. Maksudnya apa? Dalil yang melarang jimat itu nggak memberikan pengecualian. Kalau dari Al-Quran boleh, tidak. Tidak ada dalil seperti itu. Tapi dalil hanya melarang dalam bentuk umum. Sehingga juga mencakup jimat dari Al-Quran. Jimat dari Al-Quran itu maksudnya, misalkan dia tulis ayat Al-Quran, kemudian dia bawa, dia pegang sebagai jimatnya. Itu contoh. Iya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa itu juga terlarang? Untuk menutup pintu. Jangan sampai awalnya menggunakan jimat dari Al-Quran. Lama-lama berbagai macam jimat jadi muncul. Iya. Bahkan ada yang mereka klaim jimat dari Al-Quran, padahal bukan Al-Quran. Karena kecil sekali. Ya. Kecil sekali tulisannya cuma garis-garis. Iya. Itu saya pernah lihat. Itu dijual mahal. Katanya ini Al-Quran kecil, Al-Quran terkecil, padahal cuma garis-garis doang. Ya. Ini yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa itu juga terlarang? Karena itu bisa mengantarkan kepada perendahan terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena manusia ini nggak lepas dari dosa. Masa kita pegang-pegang Al-Quran sambil berkata yang dosa atau melakukan yang dosa? Dan juga kita butuh ke tempat-tempat yang kotor, untuk buang had, buang najis. Iya. Jadi kalau kita bawa-bawa ini bisa kita menghinakan Al-Qur'an tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ini bertentangan dengan tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Untuk dibaca, dipelajari, diamalkan. Itu Al-Qur'an, bukan dijadikan jimat. Iya. Kemudian yang kelima, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat boleh, maka itu pendapat yang lemah. Iya. Sebagaimana sudah sering kita ingatkan, pendapat ulama harus ditimbang dengan pendapat siapapun harus ditimbang dengan dalil. Dan para ulama juga berpesan kepada kita, kalau ternyata saya salah, maka jangan diikuti. Ya, jadi pendapat yang benar adalah jimat dari Al-Quran pun itu tidak boleh dengan lima alasan ini. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada waktu? Silahkan kalau masih ada waktu. Dua menit. Mempercayai fonis dokter terkait waktu kematian kalau kita yakin pasti ini ini bisa mengantarkan kepada syirik, bahkan termasuk syirik. Kalau kita yakin pasti. Iya. Tapi kalau itu hanya perkiraan dengan melihat tanda-tanda yang masuk akal, maka ini adalah hal yang ya sifatnya mubah. Ya, sama dengan kita melihat langit sudah gelap, biasanya turun hujan. Kemudian kita lihat orang nafasnya sudah satu-satu, biasanya nggak lama mati. Tapi nggak boleh kita pastikan. Ya, pasti. Lima menit lagi mati. Ya misalkan. Nggak bisa. Hanya Allah yang tahu. Hanya kira-kira saja sifatnya. Ya. Karena apa? Karena memang ada tanda-tandanya. Karena memang ada tanda-tandanya, maka itu adalah pada asalnya hal yang mubah. Tapi kalau kita yakin pasti, maka itu adalah hal yang syirik karena hanya Allah yang mengetahui kepastiannya. Iya. Semua yang terjadi di masa depan itu hal yang gaib. Kita hanya bisa mengira-ngira, nggak bisa memastikan. Dan Allah telah menegaskan, "Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi satu makhluk pun perkara yang gaib itu kecuali Allah Azza wa Jalla.